أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا Apa sebabnya? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. orang sebagian besar daripada ahli-ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasoro, menginginkan untuk menarik kamu kembali kepada kekufuran. Apa sebab? Karena hasud. Setelah mereka tahu bahwa kitabmu ini kitab yang benar, setelah mereka tahu bahwa kitabmu ini otentik, dan nabimu itu tidak mungkin mengarang sesuatu, maka mereka hasud ingin membelokkan kamu dari kitab ini. Rupanya asbab nuzul yang waktu itu turun kepada Huyai Ibnu Akhtab, seorang Yahudi, bersama Abu Yasir, adiknya Ibnu Akhtab, datang kepada Nabi saw. Dia oranglah berdua ini berusaha pergi menerobos rumah-rumah tangga Islam untuk mengembalikan mereka kepada kaum nenek moyang mereka atau ke agama Yahudi karena hasut belaka. Tapi Yahya yang Akhtab, anak putrinya, itu akhirnya dikawin oleh Rasulullah SAW. Jadi anak perempuannya Yahya ibnu Akhtab, benggolan Yahudi yang besar itu, menjadi istri Rasulullah SAW. Dan seorang perempuan menahan jannah, yaitu Sofia. Ya, binti Yahya ibnu Akhtab itu perempuan anak daripada Uyai ibnu Akhtab. Jadi mereka itu bekerja ke arah itu. Rupanya saudara-saudara karena ini Quran berjalan bersama segala zaman sampai hari ini pun dua golongan ini berusaha keras bekerja segiat-giatnya untuk mengembalikan kamu ini ke agama mereka. Ini buku kita mengatakan demikian. Kitab suci kita mengatakan demikian. Dan melalui segala cara ingin mengarahkan wajah kita bukan kepada Quran. Ingin menjadikan kita ini lupa pada Quran. Tidak lagi e, membaca dan mengerti kemudian mengamalkan Quran. Dibawakan baca-bacaan lain. Kitabnya sekolah-sekolah dihujani dengan buku-buku lain daripada itu. Sebab mereka sudah tahu bahwa ini benar Kadang-kadang dari sebagian orang-orang mereka yang hidup sekarang di zamanmu ini, yang betul-betul mereka sudah yakin, sudah tidak bisa ngempet lagi, dinyatakan, Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Sudah tidak kuat dia ngempet. Tapi yang masih keras hatinya dia ngempet. Dia bawa segala macam yang bohong terhadap Quran. Tapi yang sudah tidak kuat, dia mengatakan, saya Muslim. Banyak orang-orang orientalis yang mengerti Quran ini masuk Islam. Salah satu yang masuk Islam ini menyatakan pendapatnya dalam buku Islam Our Choice. Islam pilihan kami. Itu banyak yang menyatakan aneh-aneh saudara. Kalau saudara baca itu, saudara mengerti betul bahwa Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah satu buku yang tidak bisa diingkari. Kalau sekarang orang ngempet tidak mau mungkir, tidak mau percaya karena hasud, satu waktu dia pasti mencari ini ada satu perempuan menyatakan, saya tidak percaya bahwa Nabi itu bohong. Apa sebab? Sebab ada satu ayat. Waktu itu ayat turun, Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah akan sanggup menjaga engkau ya Muhammad dari serbuan manusia, lawan-lawanmu. Maka para yang tadinya itu mengitari Nabi Muhammad, rumah Nabi untuk menjaga malam, Sebab waktu sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW dalam bahaya. Dikepung oleh Quraisy, oleh Yahudi, oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang yang hatinya itu getol-getol mau membunuh Nabi. Lantas para pemuda Ansor, pemuda Muhajir itu menjaga di hadapan rumah Rasulullah SAW malam. Waktu ini ayat Wallahu ya'asimuka minan nas turun yang artinya Allah sanggup memelihara kamu dari gangguan tangan manusia Nabi keluar di muka pintunya mengatakan, hei anak-anak bubar semua ini malam. Jangan lagi menjaga aku. Tidak perlu lagi aku, kamu jaga. Ini perempuan orientalis mengatakan, lah kalau dia ini orang bohong, masa dia mau bohong dengan risiko dirinya akan dibunuh orang? Sudah paham saudara? Kalau dia itu bohong, mengarang Quran, Masa kan di masa waktu dia dijaga, penjagaan menyelamatkan di, hidupnya, tiba-tiba dia bilang sudah, tidak perlu kamu jaga. Kalau dia memang tidak benar, apa yang diturunkan atasnya ini benar Allah dan dia yakin bahwa Allah menjaga, masa akan dia akan membubarkan itu orang-orang yang menjaga dia. Dia pasti lebih senang dijaga orang terus. Dan ini ayat disidem tapi dikeluarkan ini ayat wallahu ya'simuka minan nas dan mulai malam ini tidak pakai jaga malam lagi kamu saya bebaskan dari menjaga malam dia masuk Islam karena ini dan banyak riwayat-riwayat semacam itu mudah-mudahan kalau saya ingat pada satu waktu saya akan keluarkan satu-satu supaya kamu tahu bahwa Quran ini wahai saudara-saudara kaum muslimin ini. Kamu paling wajib membaca, mengerti adalah ini. Mereka sekarang ingin supaya kamu tidak membaca buku ini dan tidak kenal buku ini. Di zaman Belanda dulu memang ada ayat-ayat yang dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kita baca. Sebab itu nanti akan menghidupkan semangat kaum muslimin. Semangat jihad mereka, semangat ukhuwah dan gotong royong mereka. Itu ayat-ayat tidak dibolehkan dibaca di sekolah-sekolah maupun di pengajian-pengajian seperti ini. So mereka sudah tahu ini ayat ayat hak min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya.